الرحمن الرحيم حوالي في الله أعزني واتقكم الله طيب اقرأ يا أخونا Ayo, siapa مباتا membaca? تفضل النعمة والافتتاح إذا أخذ هذا بيدك وأنت كرمك قال تحذرنا من أن تصير في أعين الناس في أعين الناس قال تحذرنا من أن نصير عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين فينبغي أن يكذب غيره كذلك يعظمه عند الله تعالى فما له فما له وللناس أفرأي أن يكون هو القائم يوم القيامة dia iyyakum iyyakum man waqa ajruhu ala Allah taala Nisa wa yakumu illa man afa hadha wa amsaluhu yang bagi ayyukar ayyukarahu ala qalbihi Tayyib Alas masih dalam pembahasan masalah yakni terapi untuk marah pengobatan ketika seorang lagi marah. Yang pertama kemarin apa? Hamzah. Kedua. Abu Hasan. Ayo. Yang ketiga. Hasan Allah barik Ini sudah kita sebutkan tiga poin tentang terapi untuk suatu kemarahan. Yang pertama yaitu memikirkan tentang khobar-khobar yang datang keutamaan menahan marah keutamaan memaafkan dan sebagainya jadi sifat-sifat yang baik tentang keutamaan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Yang kedua yaitu menakut-nakuti dirinya tentang siksa Allah Taala. Yang mana Allah mampu terhadap kita semuanya untuk mencurahkan kemarahannya kepada kita. Allah lebih mampu. Nah, daripada kita kita juga mampu melampiaskan kemarahan kita kepada manusia. Nah, kita mampu. Dan kita dalam rangka butuh, ya, dalam rangka kita membutuhkan maaf dari Allah Taala, nah, atas dosa-dosanya yang kita lakukan, maka kita memaafkan saudaranya dalam rangka untuk mendapatkan yakni al-afu minallah. Ya ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah <clears throat> menakut-nakuti diri, menakut dirinya tentang akibat adanya suatu permusuhan di antara kaum muslimin. Pelampiasan dendam akibat yang akan terjadi. Bagaimana adanya dendam muncul kemudian dilampiaskan dendam kesumatnya kepada saudaranya sesama muslim apa akibatnya? Apa madaratnya? Nah ini hendaklah difikirkan terlebih dahulu. Karena di sana ada musuh-musuh kita enam dari kalangan orang-orang kufar dan juga kalangan orang-orang ahlu bid'ah yang mereka akan senang ketika melihat kita bercerai-berai. Mereka senang kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah enam ternyata gontok-gontokan ya saling apa marah memarahi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah memfikirkan tentang jeleknya rupa seorang ketika dia lagi marah. Nah, ada empat ya, sudah kita sebutkan empat, empat poin. Jadi membayangkan alangkah jeleknya rupa orang yang sedang marah. Bagikan seekor anjing ya yang dia buta maka jalannya pun akan kesana kemari nggak apa teratur bagikan binatang buas yang sangat berbahaya. Nah ini. Kemudian yang kelima, qala muallif rahmatullahi alaihi ayatafakkara fi sababil ladzi yad'uhu ila intikom Yang kelima untuk ya mengobati amarah hendaklah memfikirkan sebab sebab yang mendorong dirinya untuk melampiaskan kemarahannya. Ini difikirkan apa sebab yang mendorong untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Apakah memang dorongan-dorongan yaitu secara sarai ataukah dari syaitan? Nah, mislu ayyakuna sababahu hudubihi ayyakul lahu asyaitan seperti keadaan dia, enam sebab kemarahan dia yaitu enam setan mengatakan kepadanya. Setan membisikkan kepadanya. Jadi dorongan dia melampiaskan kemarahan yang bersumber dari suatu kemarahan untuk melampiaskan dendamnya, untuk melampiaskan apa kemarahannya ini dorongannya apa? Apakah dari setan, bisikan setan yang membisikkan kepada dirinya? Karena setan akan andil, sangat andil ketika seorang muslim, seorang hamba lagi marah. Dia akan membisik-bisikan untuk sudah pegang aja itu, ya, celurit misalnya, sudah ditebas dengan pedangnya. Atau mungkin ketika dia megang gelas, sudah itu gelas lemparkan aja ke arah enam orang tersebut biar keok. Lah ini ini kemarahan-kemarahannya sedang meluap. Setan akan andil membisikkan kepada kita semuanya. Nah, karena memang setan jin korin itu akan beserta enam bani Adam kemana dia berada ke pasar di rumah enam ke lapangan nah ini ini setan jin korin akan menyertai kita dan akan membisikkan untuk berbuat satu kejahatan. Lebih-lebih ketika seorang hamba lagi marah. Nah ini, ini akan memicu, mendorong terus untuk berbuat hal yang lebih enam berbahaya. <clears throat> Atau mungkin sisi syariat yang akan mendorong untuk dia marah. Ketika ya mungkin kaum muslim diinjak-injak, maka kita marah untuk membelanya untuk sebagai pembelaan kepada mereka berjihad fisabilillah. Ini bentuk kemarahan kita pada mereka ketika kaum muslimin diinjak-injak oleh orang-orang kufar. Atau setannya membisikkan. Nah ini, ini kita harus hati-hati. Kalau ternyata kita dibisik oleh setan, kemudian kita terhanyut dengan bisikan tersebut, maka inna hada yuhmilu minka al-azza. Sesungguhnya ini yang engkau telah terhanyut oleh bisikan setan dengan ucapan-ucapan setan menggiring untuk berbuat demikian didasari dengan kemarahan ini akan membawa diri engkau wahai seorang hamba yaitu al-azza satu kelemahan dan juga wadillata wal mahanata wazorul nafsi juga akan membawa engkau menjadi orang yang hina rendah mahana hina dina dan juga menjadi orang yang jiwanya menjadi jiwa yang pandir yang dia kerdil ini maka kalau sudah demikian watasiru hakiron fi ayunin nasi maka menjadilah kalian menjadi orang yang hakiron yang rendah hina dina di hadapan para manusia ini yang akan terjadi ketika kemarahan kita nam didasari dengan yakni kemarahan yang bersumber dari bisikan setan, ucapan-ucapan setan kemudian kita mengiyakan. Nah, kita akan menjadi orang yang rendah. Kita akan menjadi orang yang hina dina. Jiwa kita menjadi jiwa yang kerdil. 6. Nah, falya nafsi. Maka ucapkan pada diri engkau. Ini ya, dalam hati kalian. Ucapkan pada diri engkau atau dalam hati kalian ngomong sendiri dalam hatinya tak ta'nafina minal ihtimali al-an. Sekarang, wahai jiwa, engkau menjauhi dari sikap ihtimal, yaitu apa? Menjadi suatu sifat kesabaran, yakni menanggung beban yang sangat berat. Engkau jauhi, engkau enggak mau untuk sifat sabar. Untuk sekarang ini engkau enggak mau. Jadi dia memilih untuk melampiaskan kemarahan dia meninggalkan sifat kesabaran. Dia meninggalkan rasa yang sangat berat yang ia tanggung. Karena memang ini berat ya ketika orang mungkin didolimi, ya mungkin dia dipukul. Maka tabiat manusia dia ingin membalas. Ini tabiat manusia dia ingin membalasnya. Karena kalau nggak membalas, dia mungkin jiwanya merasa apa? Rendah di hadapan para manusia. Ah kamu kayak kamu kalahan, nggak jantan, nggak dan sebagainya. Nah ini. Ini yang terasa dalam jiwa-jiwa manusia. Nah, ketika mau meninggalkan seperti ini, ini terasa berat. Sekarang, wahai jiwa engkau, enam, ini menjauhi sifat tersebut untuk sabar, untuk menanggung berat, ya beban yang sangat berat. Sekarang engkau tinggalkan. Walata nafina min hizzi yaumal kiamah dan engkau juga tidak menjauhi tentang hinanya nanti pada hari kiamat ketika engkau nggak bisa menahan amarah, kemudian sampai kemudian membunuh saudaranya karena kemarahan kemudian ditubles perutnya dengan seujung apa dengan pedang atau dengan celurit. Nah ini akan menyebabkan kehinaan nanti pada hari kiamat. Nah demikian engkau nggak menjauhi dari kehinaan yang nanti datang pada hari kiamat. Demikian. Wal iftidah dan juga pada hari kiamat tersebut nanti akan apa? terbuka satu aib-aib enam aib kita. Lah ini sepandai-pandai apapun ketika kita berbuat satu dosa, kita sembunyikan, kita berhasil di dunia kita sembunyikan serapat-rapatnya. Enggak diketahui. Pencurian misalnya enggak diketahui di dunia. Nanti pada hari kiamat akan terbongkar si fulan yang mencuri, si fulan yang berbuat demikian demikian demikian. Nah, ini akan terbongkar. Ida dah ada apabila karena dia mengambil dengan tanganmu. Wan tukim minka. Nah ini mendendam dari engkau. Ini akibat ya ketika dia melampiaskan kemarahan, maka yang ia dapatkan satu kehinaan yang harusnya dia bersabar, yang harusnya dia apa? yakni memahami perkara tersebut. Siapa yang kita hadapi? Siapa yang berbuat demikian? Nah, maka nasihat Allah Taala yakni khudil afwa wa'mur bil urfi wa'ritanil jahilin. Nah, maafkan ya. yakni bersikap punya sifat pemaaf kalian dan juga perintahkan untuk kebaikan dan bersabarlah terhadap orang-orang yang dia jahil. Dan ini nasihat Allah Taala ketika mungkin di antara saudara-saudara kita menyakiti kita, berbuat satu kedoliman kepada kita, maka kita ber, bersabar. Kita ingat keutamaan orang-orang yang bersabar, keutamaan orang orang yang memaafkan terhadap enam saudaranya yang berbuat suatu ke kedoliman. Jangan kita kemudian cuma karena mungkin masalah dunia, masalah bisnis, ya kita hitungannya rugi, mungkin rugi sejuta atau rugi mungkin lima ratus ribu, kemudian meluap kemarahan kita karena mungkin kita terdolimi, kita merasa rugi, usahanya terdolimi, enggak jujur. Nah, kemudian sampai marah, meluap kemarahannya sampai mengancam jiwanya akan dibunuh. Nah ini, ini berlebih-lebihan. Nah boleh ya kita membalas kejahatan apa yang dibuat oleh saudara kita bimis lima ukiptum dengan yang sepadan apa yang engkau didolimi dengannya. Nah kita dipukul ya kita boleh membalasnya, memukulnya. Kita dijewer, ya kita boleh menjewernya. Yang sepadan. Jangan sampai hulu. Nah, kita dipukul perutnya dua pukulan, kita membalas tiga pukulan. Ini enggak boleh. Nah, siapa yang dosa? Yang dosa adalah orang yang pertama dan juga yang kedua berdosa karena dia hulu di dalam membalasnya. Tapi kalau dia yang sepadan, dua kemudian dibalas dengan dua pukulan, ini sama-sama. Yang dosa adalah yang pertama, yang kedua tidak berdosa. Demikian. Lah dan afdoliyahnya yang terbagus adalah sifat memaafkan terhadap saudara kita. Nah ini, ini dalam perkara tersebut. Kemudian kata beliau watah dari min antas hiri fi ayunin nas engkau merasa takut dari diremehkannya di hadapan para manusia. Nah, ini, kalau nggak bisa balas, merasa takut, merasa nanti dikecilkan, merasa apa? Ya ke kemuliaannya nggak ada. Kalau seandainya dia nggak bisa membalas pukulan saudara kita, maka harus dibalas. Nah ini, ini sebagian tabiat manusia. Nah ini. Tapi manusia demikian. Engkau merasa takut, nam dari dikecilkan, dari disepelehkan, nam di hadapan para manusia, di hadapan para manusia ketika engkau enggak bisa membalasnya. Nam dan juga wala tahdarina min antashiri indallahi taala wa indal malaikah wa nabiyyin. Padahal engkau enggak merasa takut. Nam, engkau nggak merasa takut dari dikecilkan itu dari disepelekan, dari dihinakan nanti di sisi Allah Taala pada hari kiamat dan juga di sisi para malaikat dan para nabi. Ini engkau dengan manusia takut, nah diremehkan. Tapi engkau tidak takut, diremehkan oleh Allah Taala, diremehkan oleh para malaikat dan juga nabinya. Seharusnya kita mendahulukan, kita lebih takut diremehkan oleh Allah Taala, kita lebih takut untuk mendapat ikhob adab dari Allah Taala daripada sekedar enam ya ini semua membalas pelampiasan suatu kemarahan terhadap saudara-saudara kita. Ya ini. Maka yang akan kita peroleh ketika kita sabar maka kemuliaan di Allah taala para malaikat dan para nabinya. Nah ini, tapi ketika sebaliknya, enam dia melampiaskan kemarahan mungkin di depan manusia dipuji, wah jagoan tenan, ya jagoan sekali dia bisa membalas kemudian kau lawannya. Ini akan dipuji, akan dimuliakan. Mungkin para manusia memuliakan. Wah, dipuji. Tapi nanti di hadapan Allah Ta'ala bagaimana? Di hadapan Allah Ta'ala yang ia dapatkan adalah suatu kenistaan, kesengsaraan. Dan ini adab. Karena dia hulu dalam membalasnya sampai membunuh saudaranya. Alhamdulillah min dalik. Wa yambahi ay yaqdima haidahu wa dalika yu'addimahu indallahi ta'ala. Maka sepantasnya nam dia menahan suatu amarah karena yang demikian tersebut sikap nam yaitu mengagungkan dirinya. Nam akan besar dirinya di hadapan Allah Taala, akan mulia di hadapan Allah Taala. Famalahu wa nas apa yang didapatkan bagi dirinya? Nam dan juga bagi manusia. Sekiranya apa yang ia akan dapatkan bagi dirinya dan juga apa yang ia dapatkan untuk manusia yang lainnya ketika dia punya sifat pemaaf. Enam. Tidak lain adalah suatu kemuliaan al-izzah di hadapan manusia dan juga di hadapan para malaikat lebih-lebih di hadapan Allah taala. Wa mazadallahu zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Ini yang akan ia dapatkan kemuliaan di hadapan Allah taala. Berbeda ketika dia sebaliknya bersikap sebaliknya. Gak bisa menahan amarah, ini kehinaan yang akan dia dapatkan. Afala ya, yajibu ayyakuna huwal qaim yaumal qiyamah idza nudiya. Tidakkah sudah tidakkah sudah satu kepastian bahwasanya dia akan berdiri nanti pada hari kiamat ketika diseru qa'a ajruhu 'ala Allahi telah tetap ya pahala seorang atas Allah Ta'ala. Pahalanya telah tetap bagi dia orang-orang yang dia yakni bersabar enam ketika dia berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Fala yaqumu illa man afa. Maka tidak akan berdiri kecuali orang yang telah dimaafkan. Fahada wa amsaluhu yang bayi ala qalbih. Maka ini dan yang, yang semisalnya sepantasnya bagi seorang hamba, seorang muslim untuk mengkokohkan dirinya terhadap hatinya, terhadap jiwanya dalam perkara-perkara yang tersebut. Nah, demikian. Intah. Afum ya ikhwan. Nah ini para pemuda, pemudi jadi sifat pemaaf yang harus kita tanamkan terhadap seorang muslim. Kita seorang pemuda, kalian seorang santri biasanya apa? yakni apa namanya <clears throat> egoisnya tinggi ya gengsi untuk memaafkan dipukul sudah ingin membalas nah ini, ini gengsinya sangat tinggi seorang pemuda seorang pemudi nggak mau kalah maka coba ingat ya ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menahan dari sifat amarah jangan membalas nah ini ini insya Allah yang terjadi akan sebaliknya. Ketika engkau bisa menahan amarah, maka teman kalian itu akan segan kepada kalian. Akan memuliakan kepada kalian. Ini akan timbul ketika kalian bisa bersifat ta'ani. Nah, tapi sebaliknya ketika kalian yang juga bersifat apa? Ya, ini militer misalnya ya sudah sama-sama atau sama-sama keras. Nah, akibatnya akan terjadi suatu per perkelahian maka tumbuhkan terutama orang-orang yang masih muda karena memang perkembangan ya umur perkembangan tubuhnya perkembangan darahnya masih cepat mendidih maka sering mengingat tentang hadis tersebut. Tayyibul alam bisawab ilahuna tafadalu bidakumullah.